Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum habibakumullah. Contoh yang berikutnya mengenai apa? Barakallahu fikum mengenai yang dikenal dengan syadz, keganjilan dalam suatu hadis itu tidak mengharuskan satu hadis saja. Terkadang beda hadis atau dua hadis. Nah, hadis pertama ganjil, beda dengan hadis yang kedua. Nah, kita lihat Misal dzalik contoh yang lainnya. Ma akhraja ashabus sunan min hadis Abi Hurairah ini ya. Sudah kita baca kemarin ya. Sudah kita baca kan? Sudah ya. Nah, berarti yang lalu sudah kita baca yang berikutnya. Kata beliau di sini barakallahu fikum wa jazakumullah. Misal akhar. Ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala La tasumu yawmas sabti illa fi mafturidha 'alaikum. Ini, perhatikan baik-baik ini. Contoh yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau bersabda, "La tasumu yawmas sabti illa fi ma 'alaikum." Jangan kalian puasa pada hari Sabtu kecuali yang sudah diwajibkan atas kalian. Maksudnya ya. Jadi kalau Nah, maksudnya bagaimana? Kecuali pasar Ramadan. Kalau pasar Ramadan hari Sabtu melewati nggak kira-kira Abdul Ghafur? Ada hari satunya nggak kira-kira pasar Ramadan? Ya, mana? Hari Sabtu bebas, kalau pasar Ramadan. Tapi kalau menyengaja hari Sabtu wahana puasa, puasa puasa sunnah, nggak bisa. Paham ya? Daud berarti ada sebabnya. Ini menyengaja. Menyengaja nggak ada sebab sebelumnya. Anak puasa hari Sabtu lah. Itu nggak boleh ya. Kalau puasa sebelumnya ada sebabnya nggak masalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka sehari puasa, sehari buka. Pas hari Sabtu pas puasa, enggak masalah. Karena ada sebabnya. Yang dilarang itu kalau menyengaja, menyendirikan tanpa sebab. Apa maksudnya ya? Naam. Kita lihat sini. hadzal hadis yukhaliful hadis alladzi fi sahihain. Hadis ini zahirnya berseberangan dengan hadis yang ada dalam sahihain. Wa huwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalat lahu ihda nisa'ihi bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu istrinya berkata pada beliau innaha sha'imatun hadil yaum. Bahwasannya dia puasa pada hari ini. Wa kana yaumal jum'ah. Padahal waktu itu hari apa? Hari Jumat. Faqala laha asumti ams? Apa kemarin kamu puasa? Qalat la. Kemudian salah satu istrinya mengatakan tidak. Qala atasumina ghadan? Apakah kamu akan puasa besok? Qalat la, tidak. Qala fa'aftiri. Maka bukalah. Faqalu atasumina ghadan? Ya kan berarti hari Jumat posisinya, paham ya? Ditanya, "Besok apakah puasa?" Besok besok hari apa setelah hari Jumat itu? Hari Sabtu. Beliau mengatakan tidak, wa huwa yaumus sabti padahal itu hari Sabtu. Ya dulu ala jawazi siyami yaumus sabti diperbolehkan. Eh, ini ini berseberangannya ya, menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya puasa hari Sabtu. Lidzalika ikhtilafal ulama bi sihhati hadisin nahyi an siyami yaumus sabti ala aqwal. Oleh karena itu, muncullah perselisihan para ulama mengenai kesohihan hadis apa larangan mengenai puasa hari Sabtu. Ada larangan, ada pembolehan gitu loh. Seakan-akan dohirnya kontradiksi. Terus bagaimana cara menjamaknya? Cara menjamak atau menjamak itu cara menjamaknya bagaimana? Apa menjamak itu? Menggabungkan atau mensinkronkan. Tamiya ya? Menjamak, dijamak, digabungkan, disinkronkan. Bagaimana caranya kita lihat bagaimana kata beliau, para ulama berbeda pendapat dan menjadi beberapa pendapat. Pertama, Famin human call di antara mereka ada yang mengatakan innal haditsa mansukh. Hadisnya sudah mansukh, dihapus. Hadis larangan itu dihapus. Wa hadzal qaul dhaif, tapi ini pendapat yang lemah. Yang mengatakan hadisnya mansukh, dihapus lemah pendapatnya. Li'anna min syartil hukmi bin nasakh al-'ilm bitarikh. Karena termasuk syarat menghukumi dengan nasakh dihapus itu, menghukumi dengan penghapusan itu harus mengetahui tarikh, tarikh sejarah duluan mana datangnya. Duluan yang pertama atau yang kedua? Paham ya? Kalau duluan yang pertama otomatis apa? Yang kedua itu yang baru, itu berarti penghapusnya gitu loh. Paham ya? Itu pun enggak sembarangan. Kalau ada dua dalil dohirnya kontradiksi, dari kita baca dulu ya. Dua dalil yang dohirnya berseberangan, kontradiksi. Apa kontradiksi ini? berseberangan barakallahu fikum, itu jangan langsung wah ini masuk. Dicek dulu. Apa dulu langkah pertama kali disinkronkan. Diapakan Abdul Ghafur? Disinkronkan, digabungkan dulu, bisa atau tidak itu loh. Paham ya? Kalau bisa ya udah. Kalau nggak bisa langkah yang berikutnya apa? Jangan buru-buru dulu, cek dulu. Sebelum nasikh masuk ada dulu. Naam. Tentunya. ya? Nah, barakallahu fikum kalau misalkan ada situ ada yang rojer yang marju, diambil yang rojih, tinggalkan yang marju. Paham ya? Kemudian setelah itu dicek lagi. Wah, kok ini enggak ada yang rojer yang marju bagaimana ini? Baru melihat langkah yang berikutnya tarikhnya. Duluan mana antara dua dalil dari itu datangnya. Kalau ternyata duluan yang nah barakallahu fikum yang pertama, berarti otomatis yang kedua yang baru itu yang namanya nasikh. Yang lama berarti namanya mansukh. Yang diamalkan yang nasikh atau yang mansukh nasikhnya. Apa maksudnya ya? Naam. Kita lihat sini. Kata beliau wahuna la na'lamu tarikh kita kalau di sini kita nggak tahu sejarahnya. Duluan mana hadisnya kapan munculnya. Yang kedua, wa minhum man qala di antara mereka ada yang berpendapat balil hadis syadzun, hadisnya syadz. Hadisnya syadzun. Ganjil. Li'annahu al hadis alladhi bis sahihain alladhi yadullu ala jawazi siyami yaumis sabti dikarenakan hadis larangan tersebut berseberangan dengan hadis yang ada dalam sahihain yang menunjukkan bahwasannya bolehnya puasa pada hari Sabtu. Berarti hadis yang larangan itu syad ganjil. Yang ketiga, wa minhum man hamalahu ala wajhin la yukhaliful hadis alladhi fi sahihain. Masyaallah. Yang ketiga ini di antara mereka ada yang membawa hadis tersebut kepada sisi yang apa? tidak berseberangan dengan hadis yang ada dalam sahihain. Nah, Wa dzalika bi an yuhmal an-nahyu ala ifradi yaumis sabti bisyam. Maksudnya dirinci sama dia. Paham ya? Dirinci lagi digabungkan, sinkronkan. Sebenarnya enggak ada pertentangan sebenarnya. Caranya gitu. Itu mungkin bisa jadi larangan itu dibawa kepada mana kalau ifradi yaumis sabti bisyam menyendirikan puasa hari Sabtu gitu loh. Larangannya ke situ. Jadi larangannya kalau menyendirikan puasa di hari Sabtu tanpa sebab. Mahum salah. Berarti menunjukkan kalau ada sebab, maka boleh enggak? Boleh. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat sini. Wa amma idza sama yauman qablahu aw yauman ba'dahu fala ba'sa. Adapun ada puasa sebelumnya atau puasa setelahnya maka enggak masalah. Fa hadzal akhiru jam'a jama'a bainal haditsain. Maka yang terakhir ini menggabungkan mensinkronkan antara dua hadis. Wa idza amkana al-jam'a wa idza amkana al-jam'u fala syudzuda. Kalau memungkinkan masih bisa disinkronkan, digabungkan maka nggak ada keganjilan di situ. Kesimpulannya ini ya. Kesimpulannya ini ya. Jadi larangan tersebut dibawa kepada makna apa? Menyendirikan puasa di hari Sabtu tanpa sebab. Paham insyaallah? Berarti kalau ada sebab bagaimana? bisa boleh enggak? Boleh. Nah, kita lihat. Bahkan wajib. Bahkan wajib puasa hari Sabtu kalau ada sebab. Puasa Ramadan ya enggak antum enggak puasa hari Sabtu gimana? Eh, Allah Nah, kita lihat sini. Wajib enggak? Wajib. Kita lihat sini. Kata beliau, li'ana min syartis syudud al-mukhalafah," karena termasuk syarat ganjil itu mukhalafah penyelisihan. Wa huna la Di sini enggak ada penyelisihan lagi, sudah disinkronkan, sudah digabungkan. Faqalu mereka mengatakan hadis sebenarnya, an shaumi yaum sabti mahmulun 'ala ifrat. Masyaallah. Ini hadis larangan puasa hari Sabtu itu dibawa kepada apa? Makna kalau menyendirikan. Menyendiri, menyengaja puasa pada hari Sabtu itu dilarang. Paham soalnya? Naam. Amma idza jumi'a ilaihi ma qablahu aw ma ba'dahu fala ba'sa hina idzin. Adapun kalau digabungkan eh, barakallahu fikum dengan puasa sebelumnya atau puasa setelahnya maka enggak masalah. Maka tidak tidak masalah barakallahu fikum. Naam. Adapun yang berikutnya contoh yang berikutnya sekaligus penyelesaian daripada pembahasan mengenai syadz Nah, barakallahu fikum insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang bi idznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.